atau pembawa hadis, nah barakallahu fikum dimasukkan dalam hadis tersebut sehingga tapi tanpa penjelasan. Sehingga orang mengira dikirain ucapan perawi itu adalah lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya mudraj. Paham ya? Nah, dalam artian mudraj itu apa? Yaitu sebuah lafadz yang dibawa oleh perawi dalam sebuah hadis tapi tapi tanpa penjelasan. Tanpa penjelasan bahasanya ini ucapanku itu enggak dia ngomong kayak gitu. Oleh karena itu orang tersamarkan apakah ini ucapan Rasulullah atau ucapan perawi. Nah, itu namanya mudraj, namanya mudraj. Nah, kita lihat berikutnya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi halaman 76, misal idraj fi akhir hadis. Contohnya masalah mudraj di akhir hadis. Hadis Abi Hurairah, hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal bahwa Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min athar al-wudu'." Sesungguhnya umat-umatku Nanti dari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan berseri-seri, bercahaya min asril wudu, sebab bekas wudu. Paham tidak? Ya? Dan ini kita saksikan ya, orang-orang awam saja kalau nggak pernah sholat pernah wudu, itu wajahnya biasanya kusut, biasanya kebanyakan mereka kotor itu. Nah, selama artian tuh pucat wajahnya. Nah, nggak seperti orang-orang yang suka wudu. Ini maksudnya dalam artian apa? Perbedaan di dunia seperti itu. Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu Wa tahjilahu falyaf'al, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang anggota wudhunya, na'am hendaknya dia melakukan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ucapan di sini, nah perlu dicek lagi, pemirsa atau minkum" ini ucapan Rasulullah atau ucapan Abu Hurairah gitu loh. Amin ya? Kalau ucapan Rasulullah yang pertama tadi itu, "Inna ummati yud'auna yawmal qiyamah hurran muhajjalun min asal wudhu" sampai situ, Pak. Ya. Sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan bercahaya disebabkan karena apa? pengaruh wudhu tadi. Nah, ada lafaz setelahnya. Ya, sampai wudhu juga cuman dipisah dengan koma itu ya. فَمَنْ istata'a minkum أَنْ يُوْتِيْنَا هُرَتَهُ وَتَحْجِلَهُ tahjilahu Maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk melebihkan atau memperpanjang anggota wudhunya agar terbasuh itu, maka hendaknya dia lakukan. Misalkan wudhu kan itu kalau tangan sampai di mana? Mirfak. Apa namanya ini? siku. Nah, kalau dia mampu maka dinaikkan dikit. Paham ya? Kalau kaki misalkan sampai di apa namanya ini? Nah, mata kaki kalau bisa bikin sedikit. Nah, itu ucapan siapa? Rasulullah atau Abu Hurairah itu loh. Kita lihat di sini. Nah, fa hadzal hadits idza qara'tahu fa innaka tadun annahu min qawli Rasul. Hadis ini jika engkau membacanya, engkau akan menyangka bahwasanya ini termasuk ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walakin al-waqi' akan tapi kenyataannya anal jumlatul akhir, bahwasanya jumlah atau kalimat yang terakhir laisat min kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa qauluh yaitu ucapan mana faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al ini bukan ucapan Rasulullah ucapan Abu Hurairah barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memperpanjang nah barakallahu fikum dalam basuh anggota wudunya maka lakukan apa itu maksudnya ya nah maksudnya memperpanjangnya lebih batasannya gitu nah bal hiya mudrajatun min kalami Abu Hurairah bahkan itu adalah tambahan ya, dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu walladzi min kalami kalamihi sallallahu adapun yang bersumber dari ucapan Rasulullah sallallahu inna ummati yud'auna yaman qiyamah ghurran muhajjalina min asal wudhu sesungguhnya umatku akan dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan berseri-seri dan juga bercahaya dikarenakan sebab pengaruh air wudhu tadi amal jumlahul akhirah faqad adrajaha Abu Hurairah Adapun kalimat yang terakhir, sungguh Abu Hurairah telah mengeluarkannya. Dalam artinya Abu Hurairah memasukkannya, mengeluarkannya. Memasukkannya tafaqquhan minhu fil hadis dalam rangka untuk memahami nah barakallahu fikum hadis tersebut. Walihada qala Ibnu Qayyim rahmatullah alaih. Oleh karena ini Ibnu Qayyim rahmatullah mengatakan fil nuniyah dalam nuniyah wa Abu Hurairah qala dza min kaisihi. Fa ghadan yumayyizuhu awlul irfani. Naam. Fa ghadan Naam yumizuhu yumizuhu ulul irfani. Naam. Wa Abu Hurairah qala dha min kaisihi. Faghada ya, yumizuhu ulul irfani. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Hurairah ini berkata seperti ini bukan dari kantongnya. Nah, maksudnya apa? Agar menjadi orang-orang yang paham dan memiliki ilmu itu mengetahuinya dan membedakannya. Nah, apa itu ya? Yang bisa membedakannya, yang bisa membedakannya adalah apa? Orang yang berilmu. Wa yu'raf idraj di umur. Sekarang idraj itu kalimat yang itu bukan ucapan Rasulullah tapi kalau disambung dengan hadis itu diketahui dengan cara apa? Diketahui. Kita lihat sini. Pertama, bin nas dengan nas dalil. Haitsu yati min tariqin akhar wa yubayyinu annahu mudraj. Yaitu dengan nas atau dalil dari sisi bahwasannya datang dari jalan yang lain menjelaskan bahwasannya itu mudraj. Mudraj itu maksudnya nah bukan kalamnya Rasulullah, dijelaskan dengan riwayat yang lain itu loh. Sehingga kita tahu ini bukan ucapan Rasulullah. Sehingga kita tahu itu bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bistihalati an yakuna an-nabi sallallahu alaihi Perkara itu perkara yang mustahil. Yang kedua, kalimat tersebut mustahil kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah. Ya? Sehingga diketahui kalau seandainya itu nam itu bukan ucapan Rasulullah dengan apa? Mustahil. Oh ini mustahil ini kalau ucapan Rasulullah gitu loh. Wa dzalika li dhuhuri khata'in fihi bisa jadi seperti itu kok kita tahu kalau mustahil dengan cara apa? Yang demikian itu liyuduhuri khata'in fi karena munculnya kekeliruan di dalamnya. Au qarinatan tadullu ala annahu la yumkin an yakuna min kalam Nabi sallallahu Atau sebuah qarinah, tanda yang menunjukkan bahwasannya tidak mungkin kalau ucapan ini muncul dari Rasulullah saw. Itu tanda yang kedua, cara yang kedua. Ketiga, binasin min menahadil huffaz al aimah yubayyinu an yubayyinu fihi an mudrajun. Atau dengan penjelasan sebagian para aimah, para ulama, para penghafal hadis menjelaskan bahwasanya ini adalah mudrat. Ini adalah ucapan perawi bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita tahu bahwasanya itu ternyata mudarat. Mahu mahu hukum idraj. Nah, apa hukumnya? Memasukkan ucapan yang bukan ucapan Rasulullah. Hukumnya apa? Naqul kita katakan in kana yataghayyal ma'na bil idraj fa innahu la yajuzu illa bi bayani. Kalau seandainya mudraj tadi kalamnya seorang perawi dimasukkan dalam hadis itu tadi justru mengubah makna hadis, maka ini enggak diperbolehkan kecuali ada penjelasan. Om. Jadi kalau dia masukkan ucapan dia sendiri di dalam hadis tersebut, itu kok malah merusak makna, mengubah makna itu nggak boleh. Kecuali dia menjelaskan, ini loh ucapanku, seperti itu. Wa in kana la yataghayyar bil ma'na, misal kalau seandainya tidak sampai mengubah makna, contohnya hadis Zuhri. Hadis mengenai Zuhri kemarin, hadisnya Zuhri kemarin itu ketika Rasulullah tidak menerima wahyu di gua Hira, apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahannas Tahannus kemudian Az-Zuhri mengatakan wa tahannus at-ta'abbud. Merusak mana enggak? Merusak mana? Tahannus makna ta'abbud. Rasul itu beribadah di gua Hira. Enggak merusak merusak mana ini kan? Tidak merusak mana. Wa tahannus at-ta'abbud. Tahannus adalah ibadah. Fa innahu la ba'sa bih. Yang seperti ini tidak masalah karena tidak mengubah maknanya. Wa dzalika li'annahu la yu'aridul hadits marfu' dikarenakan ucapan Az-Zuhri Muhammad bin Muslim tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana yu'ariduhu fala mani'a min an yudkara ala sabil tafsir wal idah dan apabila tidak bertemperak, tidak berseberangan, tidak bertentangan dengan hadis yang marfu yang sama kepada Rasulullah, maka tidak ada faktor yang menghalangi untuk menyebutkan nama mudrat tersebut atau menyebutkan nama sebuah ucapan nah barakallahu fikum atau seorang perawi menyebutkan sebuah ucapan di dalam hadis tersebut nama dalam bentuk tafsir penjelasan al idah dan penggamblangan wa idza tabayyana al-idraju fa innahu la yakunu hujjatan dan apabila nampak wenu mudrat ini bukan ucapan Rasulullah, berarti yang mudrat itu bukan hujjah. Yang hujjah adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'annahu laysa min Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yuhtaju bih. Dikarenakan itu bukan termasuk ucapan Rasulullah sehingga tidak bisa dijadikan hujjah dengannya. Wa qaluhu min ba'di alfadir ruwati tasalat. Maksudnya apa? Maksudnya sebuah ucapan yang disebutkan sebagian para perawi. Fa kalimat tasalat jumlatun haliyatun min fa'ilin atat. Maksudnya adalah kita ittasalat ini adalah apa? Adalah sebuah kalimat yang bentuknya haliyah menjelaskan keadaan. Keadaannya ucapan perawi tersebut bersambung dengan hadisnya Rasulullah SAW itulah yang dinamakan mudraj. Sehingga orang tersamarkan ini sambungannya atau bukan? Ucapannya Rasulullah atau bukan? Tersamarkan kan? Nah, kecuali kalau seorang perawi menjelaskan kultu, nah, aku berkata berarti menjelaskan. Tapi kalau enggak kan orang bingung tersamarkan. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat sini yakni ma atat mutasnilatan fil hadis biduni bayan. Naam, itu sesuatu kalam atau ucapan perawi yang bersambung di dalam hadis tanpa adanya penjelasan. Ini dinamakan apa? Mudraj. Dinamakan dengan mudroj. Naam. Barakallahu fikum atau dikenal dengan idraj. Idraj itu pemasukan, Mudroj berarti sesuatu yang dimasukkan. Mudroj berarti yang masukkan. Naam barakallahu fikum. Wa hafizakumullah. Ada mengenai dengan hadis pengambilan hadis dari enam saudara sendiri atau dari orang yang barakallahu fikum kakak mengambil hadis dari adiknya atau yang muda mengambil hadis dari yang tua itu enggak masalah juga akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu walhamdulillahi rabbil alamin